وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله lima sunnah, lima sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di tempat yang mulia ini Tidak lupa kepada seluruh ikhwan akhwat yang telah hadir di ini. Dan ini bitarbiyatul aulad wa mas'uliyatul aba bitarbiyatul aulad yaitu peran orang tua dalam pendidikan. Jemaah yang dirahmati diketahui oleh kaum muslimin tentang peran kedua orang tua dalam pendidikan. Saya ingin menyampaikan poin-poin penting paling mulia tentang bagaimana beliau punya perhatian kepada anaknya. Sebagaimana Allah telah kisahkan dalam surah Qur ayat 42 ayat 43. Ya bunayya irkab ma'ani wa la takun ma'al kafirin. Nabi Nuh alaihi Maka beliau juga tidak melupakan anaknya. Beliau mengatakan wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami dan janganlah kau bersama orang-orang kafir. Itulah perhatian orang tua dan itulah perhatian perhatian kepada anaknya. Allah berfirman tentang Nabi Yakub alaihissalam, "Aku tujuh ada in Ishak yaitu ilah yang satu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah perhatian seorang nabi, seorang rasul itu Yakub alaihi salam yang beliau dijelaskan oleh Allah Taala dalam surah Ibrahim ayat 35 30. Wa idh qala Ibrahim rabbil hal hadha baladan amina wa lihukmi asnam rabbi innahum adlalna katsiran Dan disebut dalam Quran dengan tiga nama surah. Yang pertama surah Al Imran. Karena surah ini memisahkan keluarga Imran yang punya perhatian kepada keturunannya, punya perhatian kepada anak-anak. Yang kedua surah Maryam Yang ketiga adalah surah Luqman. Karena tentunya tiga kisah ini itu kisah Imran alaihissalam dan kisah Maryam alaihissalam dan kisah Luqman semuanya adalah dan kepada kita tentang sosok orang tua itu Para ibu, para bapak, para jemaah, silakan untuk meneliti seorang ahli Imran bagaimana sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapak yang punya perhatian dari sejak hamil berdoa ketika hamil punya cita-cita untuk menjadikan anak soleh soleh ketika dia masih hamil dari mana Allah ulama hakim poin-poin apa saja yang dijadikan prioritas oleh ulama hakim dalam materi pendidikannya dalam materi pengarahan hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Jadi orang-orang soleh itu meminta dianugerahkan kepada istri yang solehah dan keturunan yang baik. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendidik adalah profesi yang sangat kedudukan yang sangat berharga di dalam Islam. Dan yang terakhir, sebagai motivasi awal, kenapa pemilu? Kenapa di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idama kamu adama, istirahat Rasulullah Ada tujuh amal Ada tujuh kebaikan Yang akan mengalir pahalanya kepada seorang Al-Haq al atau yang para yang seolah